Mitra bisnis, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pusat perbelanjaan di Indonesia makin tumbuh pesat. Bahkan menurut konsultan properti internasional, John Lang Lasal, masuknya retail asing akan memicu akselerasi atau percepatan pertumbuhan dan distribusi pusat perbelanjaan di Indonesia di masa mendatang. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, jika banyak pebisnis asing yang tertarik di sektor retail Indonesia, kenapa tidak demikian dengan sektor manufaktur? Karena di manufaktur itu banyak pusingnya, karena juga infrastrukturnya yang nggak cukup, buruhnya yang ribut, kan lebih pusing. Jadi lebih baik berdagang aja dan kalau di ya kalau dia berdagang retail di mall itu kan dia tidak banyak modal modal dia cuma berdagang modal perdagangan itu aja yang you harus lakukan jadi itu tidak banyak menurut saya sehingga di, di memang 10 tahun terakhir ini nggak banyak yang masuk di manufacturing kalau ada pun banyak itu semua masuknya itu di capital intensive dan itu biasanya asing-asing yang punya untuk jualan dia punya mobil motornya semua di pasar dalam negeri kita lebih besar itu biasa-biasa dan boleh-boleh saja menurut saya ya tapi kan kita membutuhkan labor intensive industry yang masuk tapi industri itu nggak mau masuk lagi setelah Undang-Undang 13 dan buruh yang makin hari terlalu banyak dipolitisasi ini membuat mereka merasa sudah nggak nyaman lagi, sudah untungnya sedikit, diganggu terus ya lebih baik nggak usah kerja kan di bidang itu manufacturing itu lebih baik ya masuk di natural resource yang banyak untungnya, masuk di service industry ya atau mall-mall yang banyak untungnya, masuk di perkebunan yang banyak untungnya daripada bikin tekstil, bikin garment, bikin sepatu itu untungnya kecil statute ributnya banyak. Ngapain masuk di sana kan? Atau mainlah di capital market lebih banyak sekarang. Ya begini-gini terjadi dan itu biasa saja di dalam usaha-usaha dagang. Orang kan mau cari untung dalam perdagangan itu, bukan mau cari perkara kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, industri manufaktur kita saat ini apakah sudah mampu memproduksi secara total di Indonesia? Ya sebagian masih tetap assembling karena komponen-komponennya kita masih import dari luar. Nah ini kita mesti bikin komponen-komponen dalam negeri. Karena dulu industrialisasi kita itu kan lebih banyak tingkatnya assembling ya sekarang ini lah baru kita. Karena kita ini sekarang ini kan betul-betul hulunya sedikit sekali, yaitu upstream industri yang sama sekali tidak banyak kita punya. Sudah itu kita juga tidak banyak mempunyai komponen industri, sehingga akhirnya kita jadi tukang jahit, assembling aja. Tapi ini satu persatu yang kita perbaiki melalui upstream industri kita mulai investasi seperti POSCO dan lain-lain itu. Ah, ya, dan juga kita sudah mau beli bikin komponen-komponen daripada barang-barang itu. Tapi ini masih kurang. Kalau China itu semua dia ikut dia punya. Mulai mulai upstreamnya, downstreamnya, sampai industri komponennya, industri apa saja dia punya sehingga dia itu costnya lebih murah. Kita nggak pernah, kita nggak punya punya strategi industri dari dulu itu karena kita memikirkan broad base. Kita cuma bikin industri itu untuk gantikan dalam negeri, pasar dalam negeri kita dan itu tingkatnya assembling aja. Tidak pendalaman dari tiap-tiap industri. Ya. Di situ kesalahan industrialisasi kita punya kebijakan zamannya Pak Arto dulu sampai sekarang ini yang sekarang harus kita robah. Itu menurut saya yang harus kita lakukan efisiensi. Maka itu kita itu tidak pernah banyak bisa berkompetisi dalam manufacturing kita sekarang ini menghadapi daripada negara barang-barang ke India dan lain-lain. Demikian Sofian Wanandi, saya Fahmi Andrian.